Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya usarin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kita masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang disunahkan pada bulan Ramadan. Di antaranya, di antaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nasaih Dunia Wayam bagi al ikharu minas sadaqati wal muwasati, wa ta'ahudil fuqara'i wal masakin wa tafaqqudil aramil wal aitam fi hadha asy-syahr syarif dan seyogianya lah kita memperbanyak daripada sedekah dan meluaskan nafkah kita. Wa ta'ahudil fuqara memperhatikan para fakir miskin. Wa tafaqudil aramil wal aitam dan mencari-cari para janda dan para anak yatim. Fi hadza syahri syarif di bulan yang mulia ini. Waqat warada maka telah datang hadis annahu kana alaihi salatu wassalam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah ketika di bulan Ramadan beliau lebih murah lebih dermawan daripada angin yang tertiupkan wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan dan bahwasanya beliau paling dermawannya adalah ketika pada bulan Ramadan. Wa bagi al-iktsar fihi min tilawatil Qur'an wa mudarasatihi. Dan hendaknya kita memperbanyak pada bulan Ramadan daripada membaca Al-Qur'an serta bertadarusan dengan pembacaan Al-Qur'an. Wa minal i'tikafi fil masajid la siyama fil ashril awakhir dan juga memperbanyak duduk i'tikaf di masjid-masjid terutamanya pada 10 hari yang terakhir. Izkana alaihi salatu wassalam ya'takifuha karena begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan banyak melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid. Jadi di antara yang disunahkan perkara-perkara yang paling afdol di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Dan sedekah ini bukan khusus hanya di bulan Ramadan saja. Sebagian sebagaimana banyak orang ketika di bulan Ramadan luar biasa dermawan membagi-bagikan hartanya, tapi ketika di luar bulan Ramadan dia tidak melaksanakannya. Jadi di sini semua kebaikan yang disebutkan oleh Allah Haddad itu lebih-lebih apalagi kalau di bulan Ramadan gitu maksudnya. Dari segi itu beliau itu menjelaskan satu persatu daripada perkara-perkara yang disunahkan pada bulan Ramadan. Akan tetapi bukan berarti tidak disunahkan di bulan lainnya, tetap disunahkan. Bagi seperti sodako karena sodako itu sangat dibutuhkan oleh para fukara dan masakin dan sebagai tanda rasa syukur kita kehadiran Allah Swt terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui musuh-musuh manusia itu yang berjumlah empat orang yaitu iblis, hawa, nafsu dan dunia, cinta kepada dunia. Itu empat hal yang memang sengaja diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mencegah seluruh umat manusia berbuat kebaikan. Sehingga tatkala tersirat dalam hati untuk kita bersedekah, maka pasti empat musuh itu akan berkata dan berdebat dengan kita. Kalau kita bisa kalahkan, kita akan bersedekah. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka berempat ini, maka pasti sedekah itu tidak akan keluar. Nah, oleh karena itu, banyak keutamaan-keutamaan sedekah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, terutamanya sedekah sedekah sir Sebagaimana sabda Nabi SAW, soda sir tutfi'u ghadabar rabb. Kalau kita bersedekah dengan sedekah sir itu akan memadamkan amarah serta murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nggak tahu caranya bagaimana sedekah sir. Sedekah sir itu berbagai atau beragam caranya. Di antaranya adalah kalau kita sebagai pedagang kita takarkan untuk para pembeli itu yang berhak untuk mendapatkan sedekah tentunya daripada para pekara dan masakin dengan takaran lebih. Itu sudah sedekah sir. Atau kita letakkan letakkan uang itu dalam amplop lalu tulis ini sedekah. Letakkan dalam rumahnya atau kita titipkan atau berikan kepada seorang datang pada orang ini ini bulan dari bulan dari hamba Allah nggak mau disebut namanya padahal dirinya sendiri ini dari fulan hamba Allah dia nggak mau disebut namanya titip lewat anak buat antum nah itu sudah kosir tapi buru-buru sudah kosir gitu sekarang ini kalau nggak terang-terangan sodakohnya mereka nggak mau sodako, karena mereka tuj mempunyai tujuan dalam sodakoh tersebut yaitu supaya orang-orang tahu bahwasanya saya ini bersedekah gitu ya. Jadi modelnya orang zaman sekarang seperti itu gitu. Nah, padahal kalau kita bersedekah sampai tidak diketahui oleh orang, nah itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Sampai kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah adalah tangan kanan yang memberikan sementara tangan kirinya tidak tahu. Jadi jangan pun orang lain, tangan kirinya nggak tahu. Kalau itu sedekah gitu. Jadi kadang-kadang kita pernah berjalan ke suatu tempat Tiba-tiba di kantongnya ada amplop gitu. Nah itu sudah pasti termasuk. Nah, oleh karenanya sebaik-baik cara kalau kita ingin memberikan hadiah terutama kepada seorang guru, kepada seorang alim, jangan lewat tangannya. Tapi letakkan di kantongnya. Kenapa? Itu lebih memuliakan dia ketimbang dengan tangan. padahal dengan tangan itu kadang-kadang kepelusut jatuh gitu. Ya kalau jatuh, kalau kalau nggak jatuh semua makan ya enak, mau masukkan itu nggak enak, merasa hina gitu. Nah, lebih baik kalau dia itu ingin menghormat benar-benar orang alim, langsung letakkan aja di kantongnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian diantaranya pula adalah makanan. Kalau kita penjual makanan, harusnya takarannya sekian kita lebihkan. Atau misalnya eh, seperti di masjid, infak untuk masjid ini itu hendaknya jangan disebutkan orangnya gitu. Lebih besar pahalanya. Apalagi diumumkan di di apa di sebelum khutbah itu diumumkan oleh takmir. Jadi lebih baik tidak disebutkan hamba Allah. Gitu. Pahalanya tidak berkurang. Tapi kalau disebutkan pahalanya berkurang. Karena apa? Pahalanya berkurang disebabkan dengan disebut orang tahu, dengan orang tahu dia harus bisa menjaga perasaannya. Harus karena Allah Taala. Tapi kalau karena sesuatu bukan karena Allah Ta'ala maka hilang gitu pahalanya. Apalagi sampai dia merasa, oh Masya Allah ya, nggak ada yang sadako kecuali saya. Ujub, habis sudah pahalanya. Bisa ria, bisa sum'ah. Jadi lebih baik kalau kita mau sadako untuk masjid, nah sebutkan ini dari hamba Allah. Ini ada titipan dari orang. Niatkan waktu kita meletakkan, kita memberikan kepada masjid, kita katakan ini ada dari seseorang. Niatkan dulu ini untuk ayah saya almarhum. Sudah cukup sudah. Sampai itu walaupun tidak disebutkan, walaupun tidak dibacakan, itu akan sampai. Jadi hendaknya gunakan kesempatan yang semacam ini bukan seperti yang kita katakan kalau nggak disebut nanti nggak sampai. Kita waktu menyerahkan itu sudah menyebut. Di dalam niat kita sudah niatkan itu sudah cukup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, seorang cucu dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, putra dari Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu di mana beliau ini sebelum lahir itu sudah disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW dari saking mulianya beliau. Di mana suatu waktu Nabi SAW menggendong Sayyidina Hussein di dalam bangkuannya, lalu beliau berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, nanti putraku Hussein ini akan punya anak namanya Ali. Dia adalah sebaik-baik orang yang beribadah di muka bumi. Dan nanti anak, si Ali ini akan punya anak lagi namanya Muhammad. Maka Muhammad ini adalah orang yang paling mengerti dengan keilmuan di muka bumi. Kalau kamu bertemu dengan keduanya, sampaikan salamku untuk keduanya. Subhanallah bertemu dengan keduanya, sampaikan salamnya Nabi kepada keduanya. Jadi sebelum lahir, Nabi SAW sudah menyebutkan tentang kebaikannya, menyebutkan tentang sifatnya sebaik-baik orang yang beribadah di muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abidin ini? Syekh Abidin ini selama berpuluh-puluh tahun beliau itu melaksanakan sodakoh sir yang tidak diketahui bahkan oleh keluarganya nggak diketahui. Hanya sebagian hambanya saja yang selalu mengikuti beliau. Apa yang dilakukannya? Ada sekitar 200 rumah di kota Madinah, rumah daripada para janda, rumah daripada para fakir miskin yang setiap malam itu diberikan. Jadi setiap malam secara bergantian. Pokoknya selama sepanjang bulan itu mereka itu dicukupi dengan sodakohnya Sayyidina Ali bin Abi Tapi subhanallah selama bertahun-tahun itu tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan itu. Jadi letakkan karung, udah itu ada uangnya. Karung ada uangnya, gantian itu di, dari rumah satu rumah ke rumah yang lainnya sekitar 200 rumah daripada penduduk Madinah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa itu dari Ali bin Abidin. Bahkan pernah suatu waktu budak beliau ini karena melihat Sayyidina Ali bin Abidin membawanya sendiri dan membawa ke rumah-rumah yang dituju itu sendirian. Maka beliau itu menyodorkan dirinya, wahai imam biarkan saya membawanya. Ditolak oleh beliau dan dia katakan, tidak, biarkan saya yang aku. Tetap dipaksa oleh hambanya, gal biarkan saya membawanya imam, gal tidak. Saya ingin bertanya kepada kamu, apakah nanti kamu di akhirat kamu juga mau memikul dosa-dosa saya? Tidak ya, kalau begitu biarkan saya sendiri yang bawanya. <laughs> Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Sehingga semua orang penduduk Madinah tahu bahwasanya itu adalah Imam Ali Azan al Abidin disebabkan ketika beliau meninggal ada dua tanda. Tanda yang pertama tiba-tiba ada peminta-peminta dadakan. Sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya tidak pernah ada. Dadakan orang banyak minta-minta. Berjumlah sekitar 200 orang gitu. Sehingga ditanya oleh penduduk Madinah, dari mana kalian? Kami dari Madinah. Loh kok tiba-tiba selama ini kami tidak pernah melihat kalian. Kok tiba-tiba sekarang kalian ada? Apa jawaban beliau? Gal iya. Dulu kami ada yang menanggung, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menanggung. Dan itu setelah meninggalnya Sina Ali Abidin. Yang kedua, ketika Sina Ali Abidin dimandikan mayatnya, subhanallah di belakang punggungnya itu ada bekas hitam. Karena saking selalu terus-menerus beliau itu membawa karung-karung tersebut diantarkan ke rumah-rumah itu. Sehingga mereka tahu ternyata selama ini yang bersedekah itu adalah Sina Ali bin Abidin. Agar tetapi hendaknya seseorang itu ketika bersedekah harus tahu. Ini banyak yang menjadi sebuah kemirisan karena orang tidak lagi mengindahkan apa yang dia, yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Itulah faedahnya kita mengerti. Kalau tidak mengerti maka akan luput dari kita pahala-pahala yang banyak. Di mana Nabi SAW bersabda, al mutaaddi bisadaqah kamaniha. Orang yang melewati batas daripada sodakohnya itu sama seperti orang yang mencegah sodakoh itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Orang yang memberikan sodakohnya kepada yang bukan berhak. Yang berhak kita tidak berikan. Nah, ini namanya muta'adi di sodakoh. Dia baik kepada orang lain, tetangganya baik. Tapi keluarganya sendiri, orang nggak mampu tidak diberikan. Dia baik kepada orang lain, sementara keluarganya sendiri dia tidak merasakan. Kerabatnya sendiri yang juga tetangganya dia tidak merasakannya, tapi orang lain kita pernah ada satu orang kaya yang mana kita pernah datang ke rumahnya untuk suatu keperluan, minta bantuan untuk pondok pada waktu itu masih mau mengecor. Rumahnya bagus, elit luar biasa. Sampai-sampai dikatakan katanya gagang pintunya itu sampai 36 juta kali ya, karena berlapiskan emas. Gagang pintunya kok. <laughs> pintunya besar. Saya nggak bisa bayangkan kalau kiranya pintunya itu lepas kena orang gimana. <laughs> Tinggi besar. Subhanallah. Begitu kita minta bantuan kepada orang ini, eh ternyata dia menolaknya. Dan mengatakan setelah kita katakan ini ada brosurnya dan sebagainya, ada proposalnya lengkap dikatakan ya kenapa kamu repot-repot kalau nggak ada uang jangan bangun dulu katanya <laughs> sudah nggak bantu pakai bilang gitu lagi <laughs> jadi coba diam aja udah maaf jangan sekarang nanti lain kali saja ini enggak sudah dia janji sudah datang begitu kita datang malah dia ngomong ya kak salah kamu sendiri kenapa repot-repot kalau ada uang baru bangun nggak ada uang ya jangan dulu gitu <laughs> jadi nggak ngerepotin orang lain katanya nah, ini nah, ini salah satu eh, pertanda bahwasanya apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW benar adanya. Di mana Nabi SAW bersabda, ini roa itu, aku melihat. Atau di dalam hadis lain, ini aro. annakum tuhibuna amwala wurratikum aksar min hubbi malikum. Aku melihat kalian itu lebih sayang kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Aku melihat kalian lebih tenang kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Maka sahabat-sahabat Nabi berkomplain dan dia bertanya, ya Rasulullah, di mana di antara kita yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya? Tentunya lebih cinta pada hartanya sendiri ketimbang harta ahli warisnya. Dijawab oleh Nabi SAW. Yang kalian keluarkan sebagai nafkah dan sodakah untuk akhirat kalian itu adalah harta kalian. Sedangkan yang kalian tinggalkan itu adalah untuk ahli waris kalian. Bukankah kalian lebih cinta kepada harta ahli waris kalian ketimbang harta kalian sendiri? Barulah sahabat Nabi diam. Nah ini contohnya. Tapi kalau kita menghadapi yang semacam itu, ada resepnya. Masjid, pondok, madrasah agama, yatim piatu dan sebagainya. Kalau kita minta bantuan, maka ada resepnya supaya kita tidak kecewa. Dan ini yang selalu diajarkan oleh Abu ya, ayah saya Habib Hasan Baharun ketika datang minta bantuan kepada orang e, yang kaya. Apa itu? Perkataannya Habib Husin Haddad. Habib Husin Jombang. Di foto para wali itu ada yang nggak pakai imamah, nah itu namanya Habib Husin Haddad. Itu Habib Husin Haddad itu luar biasa. Akhlaknya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Dia bukan orang kaya, tapi yang ditanggung banyak. Dia bukan orang kaya, tapi yang ditanggung banyak. Sehingga dia yang berusaha untuk mencarikan bantuan untuk mereka para janda, mereka para yatim yang ditanggungnya itu. Beliau datang setiap minggu, setiap bulan itu datang kepada orang-orang kaya itu. Ketika beliau datang kepada orang kaya-kaya itu untuk memintakan bantuan bagi para janda dan para yatim, apa yang beliau ucapkan? Ah, ini yang jadikan kita itu belajar daripada ucapannya. Beliau katakan gini, Ya Afi, wahai saudaraku, inna a'tait fallahul mu'ti. Wa anta mashkur. Wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'zur. Ini kata-kata yang luar biasa. Jadi kata-kata hakikat yang sebenarnya. Wahai saudaraku, kalau engkau berikan apa yang aku minta, ketahuilah yang memberikan itu bukan kamu tapi Allah. Tapi aku berterima kasih kepada kamu karena engkau sebabnya. Tapi kalau seumpama kamu mencegah permintaanku, kamu tidak memberikan apa yang aku minta, Jangan khawatir karena yang mencegah itu adalah Allah dan engkau mazur karena engkau itu menjalankan apa yang ditentukan di atas sana. Enak kan? Kita nggak marah, kita nggak merasa rugi, kita nggak merasa kecewa. Karena apa? Allah semuanya yang menggerakkan. Oleh karenanya saya pernah ingat waktu uh, saya ikut ayah saya di Saudi kebetulan pada waktu itu ada satu orang kaya yang biasa minta yang biasa memberikan sumbangan ke pondok kita ketemu dia, kebetulan di rumahnya udah nggak ada di masjid biasanya. Kita pergi masjid, sholat jamaah di masjid. Setelah sholat jamaah di masjid, beliau ini si orang kaya ini keluar cepat. Maka saya melihat ayah saya itu sampai seperti lari-lari gitu, ngejar dia sampai biar ketututan gitu maksudnya. Jangan sampai kelewatan. Dia lari. Saya bilang, gak usah lari biar, Karena saya tahu ayah saya ada jantung gitu. Biarin aja, nanti kita ketemu juga. Tiba-tiba betul dia sudah masuk ke dalam rumah sehingga kita nunggu. Duduk di tempat yang sudah disediakan, nunggu. Bukan hanya kita yang duduk, tapi orang-orang minta-minta yang hitam-hitam itu warnanya. Takroni-takroni itu. Duduk sejajar sama kita. Ada yang laki, ada yang perempuan. Gitu. Akhirnya Habib Hasan bilang begini pada saya. Kamu malu? Saya katakan, enggak iya. Saya malu. Karena biasanya orang punya ilmu itu nggak boleh merendahkan diri dia. Ah, saya bilang gitu. Apa jawaban dia? Kalau kamu minta untuk diri kamu pribadi, kamu harus malu. Tapi kalau kamu minta untuk pondok, untuk agama, kamu nggak perlu malu, bahkan kamu harus bangga. Nah, nah itu. Jadi kalau kita minta untuk orang lain, nggak usah malu. Tapi kalau minta untuk diri sendiri, jangan. Itu yang membuat e, kita itu akhirnya jadi jatuh fakir miskin. Nah, oleh karena sekarang ini kenapa banyak orang nggak kaya-kaya? Karena suka minta. Ini sudah sumpahnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW bersumpah dengan tiga hal. Inilah oksimu ala salatin. Aku bersumpah terhadap tiga hal. Apa itu? Ma sabara abdun, ma dulima abdun, bimadlamatin fasadar illa wa zadahullahu izzan wa rif'atan. Tidak terzalimi seseorang pun kemudian dia itu sabar menghadapi kezaliman orang lain kepadanya kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya, Allah akan menambah tinggi derajatnya, pasti. Rasulullah yang bersumpah ini. Nah, oleh karenanya, nah, eh, ambil suatu suatu kesempatan buat kita. Kalau kita dizalimi, alhamdulillah, kita mau diangkat derajatnya, sabar. Pasti itu kan sudah Rasulullah, apalagi sumpah Inilah uksimu ala salatin. Aku bersumpah. Subhanallah lihat, kita lihat subhanallah. Kenyataannya memang benar. Orang yang dizalimi tapi sabar, subhanallah akan mulia. Kalau dizalimi hartanya dia akan menjadi orang kaya. Sementara yang menzalimi pasti dia akan menjadi orang gak punya. Jadi di dunia sudah dibalas oleh Allah Taala. Jadi semuanya sudah ada contohnya. Sebetulnya kita ini harusnya cuma membaca Al-Quran, lihat isinya Al-Quran itu apa. Yang ngerti bahasa Arab, lihat terjemahnya, lihat tafsirnya, semuanya ada contohnya. Orang yang kaya kemudian lupa kepada Allah, zikir Allah ada, korun. Orang yang cinta pada jabatannya sampai lupa segalanya, sampai kafir pada Allah ada, Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun itu. Setelah akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala baru pada waktu itu dia mengatakan aman tu birabbi Musa. Apa gunanya pada waktu itu? Semua orang yang semacam itu akan bernasib seperti dia. Jangan sampai terlambat. Gitu. Sekarang untuk masih diberi kesempatan. Cari apa yang bisa kita lakukan cari. Jangan kita tergantung pada ayah saya karena ayah saya guru, seorang dai, seorang alim. Jangan tergantung pada suami karena suami seorang ustadz. Tidak semuanya kita menanggung sendiri-sendiri. Kalau sudah datang ajal kita sudah. Saat itu sehari, dua hari, tiga hari kita akan ditangisi oleh keluarga kita. Setelah itu kita akan dilupakan selama-lamanya kita tidak akan bisa. Itu nasib kita. Akankah kita pikirkan mereka lalu tidak memikirkan diri sendiri? Padahal kita akan menanggung sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, orang kalau mengetahui, meyakini, mengimani bahwasanya dia akan meninggal dunia, lalu dia itu masih berleha-leha, bersantai-santai, ini adalah orang yang tidak beriman, bohong keimanannya itu. Kita semua akan mati. Lalu persiapannya apa? Apakah kita pikir kalau suami kita mati karena kita punya guru besar, karena kita punya orang dekat, orang besar, karena kita punya keluarga, ustadz dan sebagainya, kita akan mendapatkan limpahan rahmat Allah. Tidak, semua itu tidak menjamin. Cukup ambil suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwasanya iblis itu yang Allah laknat itu selama-lamanya akan terkutuk itu sudah pernah beribadah selama 80 ribu tahun. Tapi lihat bagaimana nasibnya. 80 ribu tahun dia beribadah. Dengan ibadah yang bukan seperti ibadah kita. Ibadahnya dia ibadah malaikat. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bakal meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hidupnya dalam su'ul khatimah. Jauh dari rahmatnya Allah SWT. Terus yang kedua. Mana kosomalu min sadaqah bal yazdad Bal yazdad, bal yazdad. Sampai tiga kali Rasulullah tadi. Demi Allah, aku bersumpah. Tidak akan berkurang yang namanya harta itu dengan sodakoh. Bahkan akan menambahnya, bahkan akan menambahnya, bahkan akan menambahnya. Sudah Nabi bersumpah, ditambah lagi Nabi mengulangnya sampai tiga kali. Luar biasa. Mungkin untuk zaman sahabat, kalau mah hanya sebatas zaman sahabat, tidak perlu Nabi SAW bersumpah. Tidak perlu Nabi SAW mengulangnya sampai tiga kali. Tapi karena Nabi tahu bagaimana umatnya zaman sekarang ini maksudnya. Untuk zaman akhir ini. Orang sekarang ini Masya Allah. Kan sudah dikatakan. Jadi semuanya sudah ada di dalam hadis. Kenapa sekarang kau banyak kaum muslimin sudah rusak? Akidahnya jauh daripada akidah yang benar. Perlakuannya jauh daripada perlakuan yang benar. Kenapa demikian? Sudah dikatakan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Salahul muslimin bisolahi salasah kebaikan rakyat ini, kebaikan masyarakat muslim ini tergantung kepada kebaikan tiga orang, tiga golongan ini. Apa itu? Ulamanya, kemudian umaroknya, kemudian agniaknya. Kalau sudah ulamanya baik, pejabatnya baik, orang kayanya baik, ha, nah, maka pasti akan makmur hidupnya. Tentram, aman, sentosa. Semuanya akan didapatkan akan menjadi seperti yang disifatkan dalam Al-Quran baldatun tayyibatun warabbun wafur tapi tatkala sudah tiga unsur ini sudah rusak coba lihat kita ya namanya ulama sekarang sudah berani menzalimi dirinya sendiri kenapa saya katakan begitu seorang ulama seorang alim seorang ustadz seorang dai itu sama sekali tidak memiliki ilmu yang ada pada dirinya tidak tapi itu adalah milik Allah milik kaum muslimin semuanya Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, al ilmu dalatul mu'min fa inna ma wajadtumuha fakhudhu. Yang namanya ilmu itu adalah barang yang hilang yang dimiliki oleh setiap orang mukmin. Di mana kalian dapatkan barang hilang itu ambillah. Itu adalah hak kalian. Sama sekali bukan milik para ulama, enggak haram hukumnya. Kalau seumpama waktunya dia mengajar, waktunya dia itu berdakwah, kemudian dia undang, kemudian dia menarget, atau dia tidak mau enggan untuk datang, haram hukumnya. Karena apa? Dia menjadi mulia, menjadi ustadz, menjadi mendapatkan gelar sebagai orang alim itu karena ilmu yang ada pada dirinya. Walaupun dia menyebabkannya, tapi ilmu itu yang menjadikan dia itu mulia. Sehingga tatkala dia itu sudah menzalimi dirinya, apa maksud saya? Seorang alim masuk ke dalam partai. Nah, ini sudah menzalimi dirinya. Kalau sudah dia berbaju hijau atau berbaju merah atau berbaju kuning, yang berbaju biju, hijau atau biru dan sebagainya nggak bakal mau sama dia. Otomatis itu namanya. Ustaz ini sudah pakai berbaju hijau, yang merah nggak mau, yang hijau nggak mau, yang biru nggak mau. Tapi yang mau hanya masyarakat Muslim yang dari berbaju merah. Nah ini, berarti kan dia memblokkan diri sendiri. Dia telah menzalimi masyarakat, menzalimi ilmunya yang ada pada dirinya yang sama sekali bukan milik dia. Yang namanya kezaliman itu adalah what you fi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman namanya. Nah, akan tetapi di sini jangan kita cuma serta merta menyalahkan para ulamanya. Ulama itu manusia biasa. Tapi yang perlu disalahkan di sini nomor satu, yang pertama dan yang pertama kali akan masuk neraka itu siapa? Orang partainya itu. Orang partainya ngajak Ustad Ustad ini, orang-orang alim ini masuk ke dalam partainya. Nah ini yang bakal masuk neraka duluan nanti. Karena apa? Dia telah menyebabkan orang alim ini menzalimi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Man a'ana ala ma'siyatin kana alaihi wizruha la yang kusumin auzarihim syait. Yang artinya barang siapa yang membantu orang lain untuk berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan setimpal daripada perbuatannya maksiat itu dan tidak berkurang sedikit, pun daripada apa yang dilakukannya. Dia menyebabkan dia dapat dosa, dia pertama kali akan masuk neraka oleh Allah. Nah, oleh karenanya jadi biarkan golongan ulama itu kerjanya itu cuma mengajar, berdakwah, menampilkan akhlak yang baik, membenarkan, mengingkari sebuah kemungkaran. Itulah pekerjaan pada orang alim. Nah, tapi juga yang salahkan yang kedua itu masyarakatnya juga gitu. Kenapa demikian saya katakan? Ya karena sekarang ini sudah orang menjauhi ulama. Gak ada orang datang kepada ulama. Jarang sekali orang datang ulama. Ulama yang sudah kita dengar bersama-sama, sudah kita kenal bersama-sama, mereka predikatnya sebagai pewaris daripada Nabi Muhammad SAW, pengganti daripada Nabi SAW, penyambung lidah Nabi SAW. Tapi subhanallah kita tidak mau datang kepada mereka. Padahal keutamaan, kemuliaan kita akan dapatkan kalau kita dekat kepada mereka. Tapi subhanallah kita menjauh. Tatkala mereka sudah menjauh, mereka tidak diberi kesempatan mengajar, maka jadilah mereka daripada kosong ngurus umat-umat yang nggak datang, yang ngurus partai. Ya gitu. Nah ini masyarakat yang kedua ini yang disalahkan. Nah itu ulamanya. Yang kedua adalah umaroknya, pejabatnya. Nabi sudah mengatakan di dalam hadis, kalau ada orang yang meminta jabatan, jangan diberi jabatan. Nah, sekarang mana ada orang yang minta jabatan? Fotonya malah berkeler-keler di mana-mana dia berbohong ketika ber, berkampanye dan sebagainya, tapi kita jangan nyalahkan mereka. Karena apa? Harus ada seorang pejabat tuh harus ada. Tapi alhamdulillah bukan kita gitu. Tapi harus ada. Jangan sampai kita itu melihat, oh ini berarti orang begini belum tentu. Bisa jadi dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Taala untuk menyelamatkan umat ini dan sebagainya. Kita khusnudzon seperti itu biar kita nggak ada dosa. Jadi jangan sampai sudah kita banyak dosa kemudian kita akan menambah dosa lagi. Melihat setiap orang husnudon. Ingat bagaimana ajaran ayah saya Habib Hasan Baharun yang selalu saya kenang sampai sekarang. Beliau itu mengajarkan begini. Ya segar, usahakan kamu menjadi orang yang sukses. Apa itu orang yang sukses? Orang yang sukses itu adalah orang yang meninggal dunia nggak dosa, nggak ada dosa pada manusia, nggak ada dosa kepada Allah. Itu orang sukses. Sesuai dengan firman Allah Taala, wa inna ma tuwafu naujurakum yomal qiyamah, faman zuhdiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan daripada neraka, itulah orang yang sukses. Dia yang pertama. Yang kedua, katanya saya punya abah berpesan kepada saya, berusahalah kamu menjadi orang yang paling rendah di muka bumi ini. Berusahalah. Nah, jadi kalau nggak diusaha nggak bisa, harus diterapi itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh ini ada imamahnya berarti ini orang mulia kita dicium tangannya berarti orang mulia belum tentu. Lihat bagaimana iblis itu. Jadi kita harus bahkan tatkala kita duduk di tempat yang semacam ini, ini mimbarnya Nabi, tempatnya Nabi, kita harus merasa terapi kita itu harus lebih banyak. Walaupun kamu duduk di sini belum tentu kamu yang terbaik. Bisa jadi yang duduk di sana lebih baik, bahkan harus kita memastikan mereka yang duduk di sana lebih baik. Lihat bagaimana Al Habib Al Haddad. Al Haddad itu setiap kali beliau itu mau memberikan dakwahnya, memberikan tausiahnya. Beliau itu selalu menundukkan kepalanya dulu. Baru kemudian dia mulai pengarang kitab ini yang sekarang kita baca. Sehingga salah satu daripada muridnya bertanya, "Galia Habib, kenapa saya perhatikan setiap kali engkau ingin mengajar, berdakwah, memberi tausiah, selalu menundukkan kepalamu dahulu. Apa jawaban beliau? Sampai saya pastikan aku ini adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Padahal dia seorang rajanya wali. Bukan cuma wali, rajanya wali, tapi lihat bagaimana tawaduknya. Lihat bagaimana rendah dirinya. Kenapa demikian? Ilmu agama. Ini ilmu pengajian setiap hari kita dengarkan, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan ayat Al-Quran. Terbentuklah dia ditempa dengan ayat dan hadis tersebut menjadi orang yang demikian. Karena apa? Nabi yang mengajarkan bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kota Madinah untuk pertama kalinya, di mana semua kaum muslimin di kota Madinah yang belum pernah dilihatnya oleh Nabi Muhammad dari kalangan laki-laki, kalangan perempuan, budak, semuanya keluar menyambut Nabi Muhammad SAW sambil mereka berteriak, menangis histeris, mengatakan tola al badru alaina min saniyatil wadai. Pada saat itu semuanya senang gembira. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Apakah dia itu merasa GR atau merasa senang, merasa sombong, merasa bangga tidak, tapi justru beliau itu meletakkan kepalanya itu, menundukkan kepalanya sampai-sampai orang itu yang tidak pernah bertemu dengan Nabi disangkanya Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa demikian? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Dia nggak pantas mendapatkan ini semua karena Allah, bukan karena usahaku. Nah, itu orang yang rendah. Nah, sehingga saya punya ayah bilang begini kepada saya, kalau kamu sudah bisa merasakan seperti itu, ngelihat setiap orang itu lebih baik dari kamu, maka kamu itu kalau dihormati, kamu akan katakan, oh orang seperti saya dihormati, masya Allah, ini orang ahlaknya baik-baik semua. Tapi kalau seumpama di dalam suatu waktu kamu tidak dihormati, maka kamu akan katakan, iya pantas saya tidak hormati, saya orang bermaksiat, saya orang banyak dosa, jadi enak. Gak pernah ada tuntutan. Orang menghormati saya, alhamdulillah. Gak menghormati saya, juga gak apa-apa. Kenapa? Memang pantas untuk digidukan. Nah itu didikan ayah saya yang didapatkan dari gurunya, gurunya ke gurunya sampai hari sampai kepada Nabi Muhammad SAW semacam itu. Yang ketiga Nabi SAW bersumpah. Eh, yang ketiga adalah orang kayanya. Kalau orang kayanya ini baik, maka semuanya baik. Tapi kalau sudah pejabatnya minta, nah, namanya minta itu pasti dia mengeluarkan <laughs> uang banyak. Nah, untuk nutupinya dia ambil sana, ambil sini. Kita nggak sudon. Sekali lagi jangan sampai sudon. Kita lihat orang mereka mereka sudah berkorban. Kata Imam Syafi'i, orang kalau menjadi pejabat berarti dia itu telah membunuh dirinya. Arti artinya bukan dirinya, tapi keimanannya. Sedikit demi sedikit seperti orang yang membunuh dirinya dengan pisau yang tumpul. Orang kalau dibunuh dengan pisau yang tumpul kan lama matinya. Sama seperti itu. Nanti mau gak mau nanti akhirnya mati keimanannya. Nauzubillah. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kita bukan termasuk semacam itu. Kita berhusnudzon, mereka sudah siap. Mereka sudah mempunyai e, pagar daripada keimanan, dia tidak akan terprosok ke situ. Dan mereka berniat mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk umat. Kalau kita tidak ada pejabat susah kita. Bagaimana akan merasakan aman? Bagaimana segala urusan kita akan lancar kalau tidak ada pejabat? Nah, dari satu sisi kita harus membutuhkan pada mereka. Agar tapi kalau kita terjun ke sana tidak Kenapa? Nabi SAW telah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah." Kalau sudah diberikan sesuatu tugas itu kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saatnya. Saatnya apa? Saat kehancurannya, saat kebinasaannya, saat ketidakberhasilannya. Jadi berikan yang namanya e, seorang pejabat ya harus dia mengerti tentang jabatannya. Tapi kalau orang nggak mengerti, pokoknya jadi pejabat saja, ya susah yang macam itu. Oleh karenanya semoga yang akan datang ini terpilih yang benar-benar mengerti dengan urusan jabatan tapi benar-benar dekat kepada para ulama yang mau mendengarkan ulama. Kita kadang-kadang merasa iri kepada orang-orang yang berada di Kalimantan Selatan di mana mereka itu tawaduk kepada para ulama, menghormati para ulama. Apapun dengarkan yang dikatakan oleh ulama didengarkan. Jadi mereka mau mengundang, mau takdim kepada ulama. Nah, tapi sekarang kalau di Jawa ini jarang yang semacam itu. Tapi maunya kita yang menghormat kepada mereka. Nah, jadi nah ini kalau sudah rusak yang yang pejabat rusak susah kita akan mendapatkan masyarakat yang baldatun thayyibatun itu. Kemudian yang ketiga, orang kayanya. Orang kaya sekarang ini berpenyakitan. Kayanya sudah cara mendapatkan kekayaannya tidak benar melalui rentenir, melalui pinjaman di bank, melalui kezaliman dan sebagainya sehingga hartanya tidak barokah. Ditambah lagi pelitnya luar biasa. Sehingga sekarang ini hampir dikatakan kalau orang-orang kaya kelas senior itu pasti ada satpamnya. Kalau nggak ada satpamnya ada holdernya. Itu anjing itu. Kenapa demikian takut? Takut apa? Kedatangan orang minta-minta. Gitu. Termasuk yang minta bantuan untuk pondok-pondok <laughs> masjid. Gitu. Jadi harus taruh proposal dulu, izin dulu dan ini sebagainya. Ini, ini orang-orang kaya sekarang. Nanti sehingga kayaknya tidak berguna, tapi kita nggak sakit hati. Karena apa? Nabi SAW telah bersabda, Al-malu yahruju min haizu dakhal. Yang namanya harta itu tidak akan keluar, kecuali dari mana dia masuk. Kalau masuknya dari halal, gampang keluar untuk halal. Tapi kalau masuknya dari haram, gampang untuk berbuat, untuk eh, melakukan sesuatu yang haram. Makanya nggak aneh. Kalau mereka itu diminta untuk suatu acara, event-event agama, sulit untuk keluar. Tapi tatkala diminta untuk event-event yang maksiat sifatnya seperti orkestra dan sebagainya, uh, sangat membantu. Jor-joran mereka membantu. Nah, ini tandanya kalau harta mereka itu dapatkan dengan tidak baik benda bukan halal. Nah, oleh karena itu, selama tiga hal ini masih berpenyakitan dengan penyakit sesuai yang dipandang oleh agama, maka kita tidak bisa mencapai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak bisa. Kemudian yang ketiga Nabi SAW bersumpah apa? Yang berkaitan dengan sekarang kita bahas itu. Yaitu apa? Ma fataha bab ma fataha abdun bab mas'alatin illa wa kana illa wa fataha Allah alaihi sab'ina baba min ababil faqat. Nanti lihat. Kalau ada orang suka minta-minta itu. Nanti lihat, seumur hidupnya enggak bakal jadi orang kaya. Karena apa ini sumpah, Rasulullah sumpah. Jadi enggak bakal luput. Semua ucapan di dunia ini bisa benar bisa enggak. Tapi dua ucapan pasti benar, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Kalau seumpama dikatakan salah, yang salah itu adalah yang menafsirkan yang salah. Tapi kalau ucapannya pasti benar, yaitu ucapan Allah, firman Allah dan ucapan Nabi yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin luput. Nabi SAW bersabda, "Man fataha baba mas'alatin illa wa fatahullah alaihi sab'ina baba abu abu fakar." Kita tidak meminta membuka pintu permintaan begini kepada orang. Apapun itu, walaupun kecil apapun. Jangan biasa minta meminta. Saya minta sabunnya. Saya minta recehannya. Saya minta walaupun hal-hal yang sepele. Jangan. Kenapa? Akibatnya Allah Ta'ala akan membukakan peluang baginya sebanyak 70 pintu kefakiran. Na'udzubillah. 70 pintu kefakiran. Walaupun kepada istri kita, walaupun kepada keluarga anak-anak kita, jangan biasa pakai kata minta itu. Jangan. Kalau kita bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Jangan kita minta. Duduk di tempat eh, di tempat apa? Di tempat makan kita nggak usah minta. Kita ambil sendiri. Kalau kalau semua kita duduk saja, mereka akan mengerti mengambilkan. Jangan minta nasinya. Dengan kata-kata minta itu tidak diperbolehkan dalam agama. Oleh karenanya sebagai beberapa sahabat mereka itu dibayar oleh Nabi SAW untuk tidak minta-minta seumur hidupnya. Karena pak minta-minta itu akan menyebabkan orang itu fakir akhirnya. Nah, jadi kalau kita itu benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, rumusan-rumusan yang diajarkan dan ditegaskan Nabi Muhammad SAW, kita akan melalui dunia ini aman, gitu, mulia, tentram. Nah, tapi karena kita tidak mau hadir pengajian, tidak mau mendengarkan hadis Nabi tidak mau, lebih mau mendengarkan televisi itu yang sudah sengaja mereka orang-orang pihak-pihak non-Islam itu menjadikan sebuah wacana, sebuah sarana untuk merusak moral-moral kaum muslimin ini. Nah, ini sudah zamannya sekarang. Sesuai dengan zamannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Kaifa antum idza ra'aitum munkara ma'rufa wal ma'rufa munkar. Bagaimana kiranya kalian kalau melihat yang namanya kemungkaran itu kebaikan tampaknya. Tapi melihat kebaikan tampak seperti keburukan. Nah, ini sekarang zaman Kemarin tuh opini yang paling baru Bupati Garut itu Aceng itu kawin siri. Kawin siri nggak jadi masalah. Kalau dia menceraikan itu haknya dia. Tapi jadi opini masyarakat, opini masyarakat sampai menjadi opini nasional. Sampai yang namanya ini ikut campur, ini ikut campur dan sebagainya. Sampai dikatakan Seharusnya seorang bupati itu kalau mau nikah siri harus izin dulu kepada gubernur. Nanti gubernur harus dapat restu dari Mendagri. Apa hubungannya? Ini syariat Islam. Jadi itu masalah pribadi itu urusan urusan dia. Nikah nikah urusan dia. Tapi kalau selingkuh dibiarkan saja. Yang namanya lokalisasi di mana-mana dilegalkan. Nauzubillah, karenanya paling tidak alhamdulillah kita bukan termasuk pejabat. Karena apa? Selama kita bukan pejabat, berarti semua maksiat yang terjadi di Bangil kita nggak ikut-ikut. Kita lepas. Tapi kalau seumpama di sini, apalagi alun-alun depannya masjid ada pacaran-pacaran dan sebagainya itu, itu yang nanggung dosanya pertama itu adalah Pak Camatnya, kemudian Pak Polisinya yang lihat-lihat itu, kemudian semua yang berhak termasuk takmir masjidnya harus tegur itu. Kalau enggak alhamdulillah kita mewakili mereka sudah ngasih tahu kepada mereka yang namanya pacaran hukumnya haram jangan dilakukan takut pas waktu pacaran mati naudzubillah mati dalam keadaan suul khatimah itu atau kalau nggak mati di alun-alun takutnya waktu pulang ke rumah celakaan mati naudzubillah itu mati suul khatimah ya semoga tidak menjadi sebab kita semua mendapatkan bencana daripada Allah SWT karena perbuatan segelintir daripada kaum muslimin ini. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin hidup di dunia ini dalam keadaan mulia, tenang, dihormati orang, aman, nggak takut dizalimi sama sekali. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada agama. Kita pelajari rumusan-rumusan kehidupan, rumusan-rumusan kemuliaan, rumusan-rumusan keamanan, semuanya ada di sini. Oleh karenanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Yulhamu su'ada wa yuramul askia. Tidak akan diberikan kecuali bagi mereka yang memang sudah ditulis. Ini orang bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Nah ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Ya, kita kita ini. Semoga terus berkesinambungan. Jangan cuma Senin Kemis gitu. Nah, jadi kalau selama kita hadir setiap malam apalagi ustaz bermacam-macam ustaz alhamdulillah yang mereka mengajar di tempat ini dalam keadaan ikhlas karena Allah SWT ilmunya yang diajarkan bukan ilmunya mereka Ilmu yang diajarkan oleh mereka itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang sampai kepada mereka dari Nabi Muhammad SAW. Hanya kita minta kepada Allah Taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala. Semoga berkatnya kita berhadir di tempat ini, semoga yang tidak hadir semua mendapatkan barokahnya juga, mendapatkan rahmatnya juga, dan semoga disingkap daripada kota Bangil ini khususnya, dan semua kaum muslimin semua pada umumnya, segala macam fitnah, segala macam bala, segala macam cobaan-cobaan yang berat, yang bisa menyebabkan orang tersesat dan terjerumus ke dalam dosa demi dosa, semoga diringankan oleh Allah Ta'ala, bahkan semoga ditiadakan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala merubah keadaan-keadaan kaum muslimin yang sekarang dimurkai oleh Allah Ta'ala, taala menjadi keadaan-keadaan yang direstui dan diridhoi oleh Allah taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau cinta kepada ulama, mau mendengarkan ucapan-ucapan ulama, mau mau berharap untuk mendapatkan syafaat para ulama dan semoga kita semua tidak sampai salah dua kali yang bukan termasuk yang eh, termasuk daripada jenis ulama, semoga anak-anak kita menjadi para ulama. yang menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak semuanya, walaupun satu daripada anak-anak kita, keluarga kita menjadi seorang ulama, sehingga nanti tak kala kita meninggal dunia mendapatkan syafaat mereka, Di kuburan kita mendapatkan penerangan, di padang mahsyar kita mendapatkan tuntunan sehingga kita mendapatkan syafaat mereka para ulama, mendapatkan kebaikan mereka di dunia, di akhirat sampai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir menjadi sebab dengan tujuan hadir kita itu karena Allah SWT menjadi sebab dimudahkan segala urusan kita, disembuhkan segala penyakit kita, dimudah dilepaskan dari segala macam problem kita, dilapangkan segala macam kesusahan yang kita alami. Semoga istri-istri kita menjadi istri-istri yang solihah. Suami-suami kita dan semua kaum muslimin menjadi suami-suami yang soleh. Tauladan bagi istrinya dan anak-anaknya. Menjadi pemimpin di rumah tangganya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai syariat ini. Benar-benar mau mendengarkan dan menjalankan syariat ini. Menjunjung tinggi syariat ini. Tidak menentang syariat ini. Dan semoga kita semua nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha husnul khatimah. يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمة شبه الفاتحة